Dan kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di sebuah negeri yang mayoritas rakyatnya adalah kaum muslimin. Yang semestinya negara yang masya Allah begitu besarnya kaya dengan berbagai macam perbendaharaan yang Allah berikan pada tanahnya dan lautnya Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Saya ingatkan untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur kata Allah, kami akan tambah kenikmatan itu. Tetapi kalau kalian kufur, maka inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat berat. Maka kita ingat Untuk kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita memiliki sebuah negara yang aman, tentram dikala negara-negara di sekitar dunia ini dalam keadaan membar. Ikhwan fiddin, azakumullah. Jangan dikira bahwa keamanan ketentraman, dan semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita di negara ini. Jangan dikira tidak ada yang iri, dengki, kepada kita dan negeri kita. Itu sudah suatu sunnatullah. Ya. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Musuh-musuh kaum muslimin. Musuh-musuh umat Islam. Dan musuh-musuh NKRI. Akan terus mengupayakan. Berbagai macam rencana-rencana jahat. Makar-makar yang mereka rencanakan untuk menghancurkan negara muslimin di Indonesia ini. Maka sungguh kita harus bahu membahu bekerja sama rakyat dan penguasanya. Al ulama wal umara para pemerintah dan ulamanya dukung mendukung bantu membantu untuk menangkap makar-makar busuk mereka, rencana-rencana jahat mereka. Negara kita sudah sekian tanda-tandanya bahwa negara kita ini dididik. Ingin dihancurkan, ingin dijadikan berkeping-keping menjadi dua iliat ini sudah sekian banyak tanda-tandanya dan sangat jelas. PKI itu suburkan, Syiah juga mulai ditumbuh suburkan. Gerakan-gerakan sempalan, kelompok-kelompok sesat mau bermunculan seperti jamur di musim hujan. Dan yang lebih mengerikan lagi kelompok-kelompok sesat tadi mengajarkan ajaran radikalisme, mengajarkan ajaran yang ekstrim, yang tidak berpikir untuk menasehati umat, tidak berpikir untuk memperbaiki negeri, tapi berpikir bagaimana meruntuhkan dan menggantinya dengan yang baru. Qul kalau kita melihat satu kekurangan apa yang diajarkan dalam Islam, saling menasehati, saling memperbaiki. Al muslim akul muslim, seorang muslim saudara muslim yang lainnya. Al mu'min mir'atu akhi, seorang Mu'min itu cermin saudaranya. Kalau kita melihat di cermin bahwa kita memiliki coreng di wajah kita, jangan cermin yang dihancurkan. Tapi bersihkanlah coreng tersebut. Perbaikilah kita sendiri. Maka kita yang ada di negeri ini apakah masyarakat dan rakyat jelata ataupun para pemerintah dan penguasa, mereka muslimin. Mereka bersaudara. Mereka satu. Kalau kita melihat ada kekurangan pada mereka, kita berupaya untuk menasihati mereka, memperbaiki mereka. Karena mereka adalah kita. Kita adalah mereka. Demikian pula para pemerintah melihat rakyatnya. Ada kekurangan mereka akan membimbing. Dan akan meluruskan. Dan sedemikianlah yang diperintahkan di kalangan kaum muslimin. Di kalangan umat Islam. Jangan keluar dan kemudian merasa di luar lihat mereka begini dan begitu seakan-akan mereka bukan kita kita bukan mereka ini harus kita gantikan dengan kita kenapa engkau berpikir untuk meruntuhkan yang sudah ada kemudian membangun yang baru di atas puing-puingnya ini pemikiran radikalis ini pemikiran ekstrim yang bukan itu yang diajarkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diajarkan adalah tasma' wa suti' dengar dan taatlah pada apa yang baiknya. Dan nasihatilah apa yang salah pada mereka. Wa man yansah lidi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang ingin menasehati penguasa, maka ambil tangannya nasihati secara langsung. Fa in sami'a minhu fadzak kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mereka mau mendengar alhamdulillah itu yang kita harapkan. Wa illa kalau tidak maka engkau telah melaksanakan kewajiban alhamdulillah. Alhamdulillah fala alaik. Engkau tidak lagi bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah aku sudah sampaikan. Ya Allah aku sudah nasihatkan. Tidak mampu kepada pimpinan yang tertinggi pada yang di bawahnya. Dan di bawahnya semampu kita. Nasihatkan pada mereka. Adapun alasan menasehati tetapi di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar muslimin yang di sana tidak ada mereka. Kemudian berbicara bahwa penguasa zalim, penguasa jahat, penguasa korupsi, penguasa kada wa kada ila akhirih. Segala macam kejelekannya diumumkan di mimbar-mimbar. Maka itu bukan cara menasehati. Tapi bukankah ada hadis bahwa jihad yang paling tinggi afdalul jihad adalah kalimat haqqin inda sultanin jair kalimat yang hak di depan penguasa yang jair iya itu benar Jihad yang paling tinggi adalah kalimat hak di depan penguasa yang jahil, bukan di depan rakyat jelata. Bukan membuat resah masyarakat, bukan membuat gelisah rakyat. Wahai para dai, wahai para ustaz, wahai orang yang dianggap sebagai tokoh agama, hendaklah berpikir tentang ketenteraman umat. Jangan menjadikan mereka resah dan gelisah. Jangan menjadikan mereka takut atau bahkan terteror. Itu bukan tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah bagaimana masyarakat bisa menerima nasihat dari Allah dan Rasulnya. Menerima kalau Allah wa qala Rasul. Menerima dalil-dalil. Dan mereka mendapatkan ketenteraman di dunia dan di akhirat. Mendapatkan ketenangan di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmat untuk seluruh alam. Berarti seluruh manusia, bahkan manusia dan selain manusia. Seluruh alam rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan bahwa yang dimaksud rahmat untuk seluruh alam karena dengan diutusnya Rasulullah SAW semua mendapatkan kebaikan-kebaikan. Semuanya mendapatkan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Jangan tu'adzibna bi'ammah. Jangan kau azab kami secara merata. Sebagaimana umat-umat terdahulu diazab secara merata. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat. Artinya orang-orang kafir dulu di masa-masa para anbiya yang telah lalu banyak yang Allah azab secara merata habis. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan habis kaum Ad, kaum Samud. Allah adab mereka dengan angin yang dingin, angin sor-sor yang mematikan mereka di rumah-rumah mereka. Dan dengan suara yang memekakkan telinga, yang yang memutus jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim jazimin. Sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Fahal tara minhum min baqiyah. Apakah kau lihat sisa mereka? Tidak ada sisanya. Tetapi di zaman Islam, di zaman agama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diajar secara merata. Mengapa demikian? Diberi kesempatan agar mereka memilih hidayah suatu saat. Ini rahmat. Diberi kesempatan kalau-kalau mereka akan menerima agama ini. Ini rahmat. Rasulullah SAW diusir. Dilempari batu. Sudah berdarah kakinya. Dari Mekah ke Taif, dari Taif juga tidak diterima. Sampai beliau sendiri hanya dengan budaknya saja di pinggir kota. Tiba-tiba datang malaikat, malakul jibal. Dan berkata kepada Rasulullah SAW, Ana malakul jibal. Aku malaikat gunung ini. Kalau engkau menghendaki, aku untuk menimpakan dua gunung batu ini pada mereka, lafa'al, niscaya aku akan lakukan. Dikatakan oleh malaikat tadi, aku disuruh oleh Allah untuk mentaati engkau. Kalau engkau inginkan untuk aku timpakan al-akhsyabaini alaihim la fa'altu. Kalau kau ingin aku timpakan mereka dengan dua gunung batu hitam ini pada mereka, aku akan lakukan. Karena aku diperintah oleh Allah untuk taat kepada Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Apa yang diucapkan oleh Nabiul Rahmah? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bal narju min nabihi man ya'budullah bahkan kami berharap dari turunan mereka akan ada yang beriman kepada Allah lihat rahmat bahkan aku berharap kalau kalau dari anak-anak mereka nanti akan ada yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak berpikiran picik Pokoknya mereka harus hancur, harus habis, harus dibantai. Ini pikiran radikalis yang tidak diajarkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dina azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ketika para sahabat menangkap seseorang yang bernama Sumama, seorang kafir, musyrik, musuh Allah dan Rasul. Rasulullah ikat di masjid. Dan setiap hari ditanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar? Dan dijawab, kata Sumamah, aku memiliki kebaikan. Kalau kau bunuh aku, aku orang yang punya darah. Kalau engkau ingin memberikan kebaikan padaku, aku orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, sebutkan berapa maumu. Besoknya ditanya, bagaimana apa yang ada padamu wahai Sumama? Diikat di masjid untuk menyaksikan keadaan kaum muslimin. Untuk mengakhlak kaum muslimin. Bagaimana tingkah kaum muslimin. Sampai pada hari yang ketiga. Ditanya lagi, Ma Ma'indaka ya sumama. Apa yang ada padamu wahai sumama. Dijawab, ada yang aku katakan kemarin. Tidak berubah. Kalau engkau ingin membunuh aku, aku orang yang punya darah. Kalau engkau ingin berbuat kebaikan padaku, aku akan berterima kasih. Kalau engkau ingin meminta harta, sebutkan berapa. Karena dia pimpinan kaum, pimpinan suku. Ternyata Rasulullah SAW memilih yang tengah. Kalau engkau berbuat kebaikan, aku orang yang berterima kasih. Diharapkan terima kasihnya. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan hidayah. Atliqu sumamah. Bebaskan sumamah. Dibebaskan. Dilepaskan sumamah. Begitu dibebaskan dia ke kebun kurma, mandi, kemudian kembali. Dan berkata, Ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku mempersaksikan bahwa engkau benar-benar Rasulullah Kira-kira apa yang menyebabkan dia masuk Islam? Kebaikan Rasulullah, adab Rasulullah, akhlak mereka kaum muslimin dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrikin kafir datang minta perlindungan di negerimu, berilah perlindungan kata Allah. Ajirhu hatta yasma'a kalam Allah agar dia mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan ibn Allah. Kalau ada orang-orang musyrikin kafir minta perlindungan di negara muslimin, berilah perlindungan agar mereka bisa mendengarkan ucapan Allah. Ini hikmah. Ini yang diajarkan dalam Al-Quran. Agar mereka dalam keadaan bisa memiliki kesempatan melihat kaum muslimin. Bagaimana agama mereka, akhlak mereka, sikap mereka. Bagaimana ayat-ayat yang dibacakan oleh mereka. Dengan kata lain. Dengan kata lain. Hendaklah kita bersikap dengan sikap-sikap yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya agar mereka dalam keadaan mendapatkan pelajaran penting tentang kebaikan Islam, keindahan Islam, akhlak Islam, Orang-orang kafir memiliki sekian kriteria yang berbeda-beda. Dan dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa yang halal yang boleh diperangi hanya orang-orang kafir yang memerangi kalian. Adapun yang lain tidak dilarang kita untuk bersikap baik dengan mereka. Bahkan dianjurkan untuk kita bersikap adil kepada mereka. La yajrimannak la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrab taqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrab taqwa. Bersikap adillah, sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa maknanya adil? Dalam tafsirnya dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa adil adalah tetap dengan aturan agama, aturan sunnah. Jangan terbawa emosi kemudian keluar dari sunnah. Terbawa emosi keluar dari aturan agama. Tidak adil. I'dilu huwa aqrabu taqwa. Asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika kaum muslimin ingin haji bersama Rasulullah SAW ke Mekah. Dan Mekah masih dikuasai oleh musyrikin. Rasulullah SAW menyampaikan pada mereka, kami nggak akan berperang. Kami tidak akan membawa atau menggunakan senjata kami. Kami ingin haji, selesai. Dilarang oleh mereka. Tidak boleh. Sampai terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat heran. Dan mungkin sedikit eh, ada pertanyaan, kenapa? Kok kita mau ngalah untuk pulang? Tidak jadi haji. Ya Rasulullah, kita orang-orang kuat, orang-orang hebat. Kita kaum yang siap tempur. Kenapa tidak kita lawan saja mereka? Apa jawabannya? Jawabannya ayat tadi yang turun ketika itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'jilu i'jilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adilah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa mana adil ketika itu? Ketika itu mana adilnya adalah itu Bulan haram. Di negeri haram. Tidak boleh berburu apalagi perang. Berburu aja tidak boleh. Apalagi perang. Maka jangan kalian melanggar. Walaupun memang marah. Walaupun memang jengkel. Tetapi tahanlah kemarahan kalian. Dan tunduklah pada qala Allah wa qala Rasul Tunduklah pada ucapan Allah dan Rasulnya bahwa itu bulan-bulan haram, negerinya negeri haram. Tidak boleh kita menumpahkan darah di sana. Ini namanya keadilan. Dan inilah yang namanya Islam. Adapun mereka-mereka yang menuruti hawa nafsunya, menuruti emosinya dan kemarahannya, maka mereka bukan orang-orang yang menjalani jalan sunnah, tapi orang yang menjalani jalan hawa. Yang pantas disebut dengan radikalis, ekstremis, teroris, yang berpikirnya memuaskan hawa nafsu, pokoknya akhirnya ngawur meledakkan bom di masjid Masjid kaum muslimin. Wallah, kalau nggak ada yang menyampaikan kalau dia muslim, saya yakin dia kafir. Menghalangi sholat Jumat, membubarkan sholat Jumat, membunuh sekian muslimin, melukai sekian kaum muslimin. Apa ini? Siapa mereka? Ternyata selidik, selidik bukan orang kafir, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ternyata orang-orang yang mengaku sebagai pejuang, mujahid, Kalla wallah. Tidak demi Allah, tidak mungkin jihad akan merusak sholat Jumat. Tidak mungkin jihad akan mengacaukan kaum muslimin ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kaum muslimin menegakkan jihad dengan membunuh kaum muslimin. Masalahnya mereka selalu beralasan. Pemerintah ini kufar, kafir. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Hati-hati ucapannya. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Berarti setiap orang yang berbuat dosa kafir. Karena orang yang berbuat dosa itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa hukumnya khomer? haram. Berarti kalau dia minum khamr, apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti dia kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang mencuri kafir. Kenapa? Karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah itu mencuri haram. Kafir juga. Mengerikan sekali. <coughs> kita akan mengkafirkan hampir seluruh kaum muslimin dan itu pernah terjadi di masa-masa khawarij yang pertama mereka mengkafirkan kaum muslimin semuanya sampai terakhir dia berkata saya juga tidak yakin kalau saya mukmin wallah <laughs> tokoh mereka khawarij berkata saya tidak yakin kalau saya ini muslim karena merasa tidak bisa meninggalkan dosa Oh enggak, kalau tidak berhukum dengan hukum Allah yang begitu, ya yang begitu yang mana? Yang seperti tadi itu, itu tidak kafir. Tapi yang pemerintah kafir. Kenapa dibedakan? Kenapa ada standar ganda? Oh enggak, kalau mereka kan masih sholat, masih puasa. Para penguasa kita, pemerintah kita, Alhamdulillah masih sholat. Masih berpuasa. Mereka bahkan membaca Al-Quran dan bagus-bagus bacaannya. Ayo, apa lagi? Enggak, maksud saya dia tidak berhukum, tidak menghukumi orang dengan hukum Berarti dia berbuat dosa, berbuat zalim karena menghukumi orang tidak dengan hukum Allah kan begitu. Padahal hukum ada dua. Ada hudud, ada ta'zir. Hudud adalah hukum-hukum had yang ada dalam Al-Quran yang sudah nafsan sarihan caranya yang begini, begini, yang begini, begini. Tapi sebagiannya takzir yang diserahkan pada penguasa. Boleh dengan dicambuk silahkan, dengan dipenjara silahkan. Ini juga ada. Tapi yang mana yang kalian maksud? Kalau yang ini mereka punya hak. Masa penjara, masa cambuk ada. Oh enggak maksud kami yang ini. Berarti sebagian hukum. Ya sama dengan muslimin yang lain. Sebagian hukum mereka langgar. Sebagian yang lain mereka pegang. Maka Rasulullah SAW sudah menjawab dengan jelas. Isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Dan dikatakan ma'aqamu fikumus salah. Jangan melawan mereka. Jangan kalian keluar dari mereka. Jangan melepaskan diri dari ketaatan. Maakomu fikumus kumusfala. Selama mereka masih menegakkan salat. Tandanya bohir. Yaitu salat. Dan terlihat pula bagaimana puasa dan hajinya. Masya Allah. Itu zahir. Tapi batinnya, batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Nahkum 'ala zahir wa natawalla sarair. Allah yatawalla sarair. Kita hukumi secara zahir. Zahirnya dia muslim, zahirnya dia salat, zahirnya dia puasa, Masya Allah haji, umrah, maka dia muslim batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun benar-benar dia munafikon, kholuson, murni munafik dan kamu tahu ciri-cirinya, tapi dia dalam keadaan zahirnya muslim. Bagaimana sikap kita? Sama. Mengapa demikian? Karena khawatir kalau kita melawannya, niscaya yang akan membela mereka sebagian muslimin yang berarti kita melawan muslimin. Kalau muslimin melawan muslimin, yang rugi mumin, yang tertumpah darahnya muslimin, yang tertekan dan takut muslimin, yang terteror muslimin, yang korban nyawa, harta, benda, semuanya muslimin. Berpikirlah dengan panjang, dibimbing dengan ilmu. Jangan berpikir secara fikir, secara sempit. Ya. Qul inna kau bikum yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam pernah pada satu hari setelah perang Hunain membagikan pampasan-pampasan perang dan dibagikannya sebagian besar untuk orang-orang yang baru masuk Islam dibagikan kepada fulan 100 ekor unta kepada si Allan 100 ekor unta semuanya orang-orang yang baru masuk Islam maka sebagian muslimin mulai berpikir kenapa ini Ya, ada apa? Tetapi karena muslimin beriman, Rasulullah SAW tidak mungkin salah. Maka mereka diam. Tetapi ada satu orang munafik tidak sabar. Ya. Kemudian berkata, Ya Muhammad, adil. Wahai Muhammad, berbuat adil engkau. Sungguh Engkau tidak menghukumi, tidak membagi pembagian pampasan perang ini min fawqis sabi samawat. Engkau tidak membagi dengan pembagian dari Allah, dari atas tujuh lapis langit. Terkejut Rasulullah SAW melihat ucapan orangnya. Faman adil, faman ya'adil illam a'adil. Siapa lagi yang akan adil kalau aku dianggap tidak adil? Rasulullah SAW dikatakan tidak adil dengan kemarahannya dan diriwayatkan urat mereka atau urat orang ini muncul wajah memerah mata melotot I'dil ya Muhammad berbuat adillah engkau Rasulullah dimarahi oleh orang ini ini orang keterlaluan ekstrim marah yang ekstrim sahabat berkata ya Rasulullah da'ni aqtuluh ya Rasulullah biar aku bunuh dia Aku bunuh dia. Ini munafik ini. Berani menuduh Rasulullah tidak berbuat adil. Kata Rasulullah, jangan. Jangan. Kalau sampai dibunuh, orang-orang di luar akan berkata bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Jangan sampai manusia mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Lima Mengapa demikian? Karena bohirnya Muslim ikut salat, ikut puasa. akhirnya muslim. Kalau dibunuh akan jadi fitnah. Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Ya. Dari kejadian ini, kisah ini yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan juga dalam Bukhari diriwayatkan pula oleh nabi Asim dalam As-Sunnah dan lain-lainnya dari para ulama. nggak ada keraguan tentang kesahihan riwayat ini. Maka pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana Rasulullah SAW menyatakan jangan dikhawatirkan manusia akan mengira bahwa kita membunuh muslimin. Tapi kalau kalian, wahai para kaum reaksioner, wahai para kaum pemarah, apapun namanya, Islam jamaah atau jamaah Islamiyah, Apakah NII atau IIN atau itu apa saja. Walaupun dengan nama-nama yang mencolok, yang kelihatannya bagus, pembela tauhid, pembela sunnah, pembela, kalau mereka membawa diri dengan kemarahan, bukan dengan ilmu, maka ini barakallahu fikum akan membahayakan. Lihat ada orang yang berbuat dosa langsung sikat. Bawa semua senjatanya. Kita akan perangi mereka. Nahi munkar katanya. Kasihan. Kata Al-Hasan Al-Basri. Kasihan mereka. Ra'au munkaran fa'ankaruha fawaqa'u fima huwa ankar minhu. Kata Imam Hasan Al-Basri, kasihan mereka. Melihat kemunkaran, kemudian memeranginya atau mengingkarinya, tetapi mereka terjerumus ke dalam apa yang lebih munkar lagi. Katanya memberantas kemaksiatan. Masya Allah. Kelihatannya mereka sudah memiliki tuduhan jelek bahwa mereka-mereka para pejabat kita dari kepolisian belum bisa dianggap lemah. Itu sudah seumuran pada mereka. Kemudian mereka gerak sendiri apa jadinya? Ada yang terbunuh. Tapi pertanyaan saya, besar mana homer yang mereka minum dan pembunuhan? Besar mana kemaksiatan mereka dengan al-qatl, pembunuhan seorang muslim itu disebutkan dalam Al-Qur'an, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu Allahu alaihi wa la'anahu. Mengerikan sekali. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka dia terancam dengan neraka jahanam kekal dalamnya selama-lamanya dan Allah akan murka kepadanya dan Allah melaknatnya. apakah dosa yang sepertinya ancamannya? Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Benar kata Al Hasan Al Basri yang menyatakan melihat kemunkaran kemudian ingin merubahnya fawaqa'u fima huwa ankar minhu akhirnya terjatuh pada perkara yang lebih munkar lagi silahkan lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini apakah yang tadi saya sebutkan membuat peledakan di masjid Mapolres di Cirebon di tempat saya bahkan dekat dengan rumah saya semua muslimin terkejut. Ada apa itu? Jumat. Ketika mereka akan salat Jumat. Demikian pula apa yang terjadi di Tamrin. Apa? Apa keuntungannya? Apa manfaatnya? Dan kita tanya, kalian ini mengingkari kemungkaran yang mana? Yang kalian membuat kemungkaran lebih besar. Yang terbunuh tadi apa salah mereka? Yang terbunuh di sana apa salah mereka? Itu pembunuhan muslimin. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau mereka bunuh diri. Wala tulqu bi aydikum ila kata Allah. Jangan lemparkan dirimu dalam kehancuran. Lu tapi ini kan perang. Kalau perang boleh bunuh diri. Kata siapa? Rasulullah SAW dalam satu peperangan menyatakan ketika ada seorang yang sedang memuji-muji itu si fulan hebat, si fulan pemberani, si fulan paling depan, si fulan begini, si fulan dipuji satu orang ini paling hebat, paling semangat, paling depan. Kata Nabi SAW, dia finnar, dia dalam neraka. Ada satu sahabat yang heran, orang sehebat itu dikatakan di neraka. Aku akan berperang di dekatnya. Aku penasaran kenapa dia finnar. Ternyata ketika berperangan berkecamuk kembali, dia lihat orang tadi sudah memiliki luka-luka di tubuhnya yang banyak. Rupanya dia tidak kuat menahan sakitnya, dia letakkan pedangnya dengan terbalik. Gagangnya di bawah, yang tajamnya di atas, kemudian ditekankan di dadanya dan dia rebahkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Maka sahabat tadi berlari menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, sadaqta, engkau benar. Ashadu annaka Rasulullah, engkau benar, engkau benar. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah." Kata Nabi, "Ada apa? Apa yang terjadi?" "Aku melihat dia ya Rasulullah. Yang engkau tadi katakan benar, ternyata dia bunuh diri." Baik. Apa hukumnya bunuh diri? Terancam dengan nar. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka dia akan diadab dengannya terus menerus yaumul qiyamah. Dan ancaman-ancaman tentang itu sangat banyak. Sangat sahih riwayatnya. Kau muslimin yang sahar, saya hormat. Kembali pada kisah yang tadi. Ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan, jangan bunuh dia. Biarkan dia. Jangan sampai manusia mengira bahwa kita membunuh saudara kita sendiri. Ternyata setelah pergi Rasulullah berkata, memperingatkan kaum muslimin, yakhruju min dhi'i hadha qaumun akan keluar dari turunan umat-umat ini atau turunan orang ini. kaumun yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bi Akan muncul satu kaum dari turunan orang ini yang bacaan Qur'annya mengalahkan bacaan kalian Bacaan kalian gak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Salat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ibadah kalian gak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Yakhrujuna minad din tapi mereka keluar dari agama kama ya sahmu minar ramiyah mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya masuk dari satu sisi tembus ke sisi lain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikhabarkan bahwa akan muncul model manusia seperti ini nanti di akhir zaman. Modelnya seperti ini. Apa itu? Kata Nabi, puasanya berlebihan, kalah puasa kalian. Salatnya berlebihan, kalah salat kalian ibadahnya berlebihan tetapi yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum mereka membaca Al-Quran tetapi mereka tidak memahaminya. Tidak melampaui kerongkongan mereka hanya di mulutnya. Tidak masuk ke dalam hatinya dan tidak mereka paham. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang menjadi pelajaran buat kita bahwa memang kaum reaksioner, kaum pemarah akan muncul nanti. Golongan-golongan yang dijuluki dengan khawarij karena mereka keluar dari kaum muslimin memusuhi muslimin, keluar dari penguasa memerangi penguasa, keluar dari jamaah memusuhi jamaah. Maka mereka lah khawarij, huruj anis sunnah. Mereka keluar dari sunnah. Maka ciri-ciri kaum teroris, kaum radikalis, ciri-cirinya ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Serba ekstrim, serba berlebih, kebablasan. Kata Nabi akan keluar dari agama, bukan keluarnya anak panah dari busurnya, tetapi yang lebih sahih adalah keluarnya anak panah dari buruannya. Mengapa demikian? Karena ada hadis yang lebih rinci mengatakan. Maka dilihat anak panah tadi. Di mata anak panahnya bersih, nggak ada darah, nggak ada kotoran. Dilihat di batangnya bersih, nggak ada darah, nggak ada kotoran. Dilihat di bulu-bulunya nggak ada darah, nggak ada kotoran. Padahal sudah meredam wal farad, padahal sudah melewati darah dan kotorannya. Maka terpahami bahwa yang dimaksud tadi adalah masuknya anak panah satu buruan, hewan buruan, tembus ke sisi lain. Masuk dalam Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Mengerikan sekali. Sampai sebagian muslimin dari para ulama, para a'immah menganggap bahwa mereka kafir. Menganggap mereka kafir karena menjadikan pembunuhan muslimin sebagai agama menganggap pembunuhan muslimin sebagai perjuangan. muslim yang Ini sangat mengerikan. Bahwasanya ciri-ciri kaum reaksioner, kaum pemarah, golongan yang berjalan dengan emosi bukan dengan ilmu, ciri-cirinya mereka selalu ekstrim dalam menghukumi. Harusnya bisa dengan sesuatu nasihat mereka lakukan dengan pembunuhan. Ini ekstrim. Dan itu biasa terjadi pada orang-orang bodoh. Maka bahaya berteman dengan orang bodoh. Sangat bahaya. Sebagaimana mereka punya kisah kalau berteman dengan beruang, beruangnya setia melindungi tuannya. Ketika ada lalat di kepalanya, ambil batu, pukul dia. Mati lalatnya mati juga tuannya. Selesai. Wassalam. Apa kira-kira? Sebabnya kebodohan. Dan itu barakallahu fikum anekdot yang mereka ucapkan. Yang mananya kalau kebodohan itu sangat berbahaya. Sampai ada pepatah Arab yang menyatakan adu wakal aqil khairun min sahibakal jahil. Itu pepatah Arab. Musuhmu yang cerdas itu lebih aman daripada temanmu yang bodoh. Kamu bisa mati sia-sia gara-gara temanmu. Khonibina azakumullah. Nasallahu salam ala afiyah Nasallahu salamah wal-afiyah. Ini khonibina azakumullah kau muslimin yang saya hormati. Kaumun yaqra'un al-Qur'an. Satu kaum yang membaca Al-Qur'an. La yujawidu hanajirahum. Ini ciri berikutnya Ciri berikutnya, membaca Al-Quran tapi tidak memahami. Saya pernah duduk di pengajian kecil dulu. Zaman-zaman tahun 80-an. Buka terjemahan. Kemudian menyatakan ini kafir. Togut halal darahnya. Kafir togut halal darahnya. Pakai terjemahan. Begitu minggu depannya jadwal pengajian lagi datang ke situ sepi. Ya. Tanya sama tetangga kemana? Ditangkap polisi. Jadi kita tahu paling tidak dengan kasat mata bahwa mereka memang tidak memiliki ilmu. Bahasa Arab aja nggak bisa. Dia ya, terjemahan cari Ya. Tafsir terjemah diterjemah. Maka tentunya kalau ada ketergelinciran sangat-sangat mungkin tetapi yang mengerikan adalah ketergelincirannya membawa korban. Ketergelincirannya membawa sekian banyak darah tertumpah. Nasallallahu alaihi La yujawiz hanajirahum. Tidak masuk ke dalam hati. Hanya di mulutnya. Tidak dipahami. Yamruquna minal islam murukas sahmi minal ramiyah. Yaktuluna ahlal islam. Ciri berikutnya yaqtuluna ahlal Islam. Nabi yang menyatakan bahwa mereka nanti akan membunuh ahlal Islam, yakni kaum muslimin. Tidak mungkin seorang muslim membunuh kaum muslim. Kecuali kalau ada yang salah pada pikirannya dan pemahamannya. Kalau ada yang salah pada keyakinan-keyakinannya. Tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka itulah khawarij Itulah mereka yang menganggap kafir siapapun yang berbuat dosa. Karena siapa yang berbuat dosa berarti tidak berhukum dengan hukum Allah katanya. Dia angkat mushafnya dengan pedang-pedangnya tinggi-tinggi sambil menyatakan dengan kalimat Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Di zaman Ali bin Abi Kata Ali bin Abi Thalib, kalimat haqqin. Aradu bihal batil. Itu kalimat yang hak. Tetapi yang mereka maukan kebatilan. Kalimatnya hak. Karena ada dalam Quran. وَمَنْ لَمْ يَكُمْ مِمَا أَنْزَلَ humul kafirun. Tetapi yang mereka maukan salah. Yang mereka maukan batil. Maka kata mereka, karena kalian berhukum dengan manusia, Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa al-Ash'ari kafir, dan siapa yang ridho dengan mereka, maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Semua muslimin dikafirkan. Sahabat dikafirkan. Muhajirin wal ansar dikafirkan oleh mereka. Ini khawarij pertama. Salafut toleh. Salaf mereka yang jelek adalah Khawarij yang pertama yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kaum muslimin yang saya hormat. Ini sebagai nasihat dan sebagai pelajaran penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan muncul nanti kaum seperti itu. Hati-hati, jangan sampai kita terbawa, jangan sampai kita terbawa mereka, terfitnah dengan mereka. Dan Rasulullah SAW berkata di akhir kalimatnya, "Lau adraknahum, laqatalnahum qatla adin wa iram." Sungguh, kalau aku sempat temui mereka, aku akan perangi mereka seperti diperanginya, di bantainya kaum Ad atau kaum Iram. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW menyatakan kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perang. Artinya ini hujah, ini dalil bagi para penguasa muslim untuk menyikapi mereka dengan tegas. Perangi mereka. Sampai mereka berhenti dari kejahatan mereka, pembunuhan mereka, teror mereka. Wallahi demi Allah kita ahli sunnah memberikan apresiasi kepada mereka saudara-saudara kita dari kepolisian yang berupaya sungguh-sungguh untuk memberantas teroris, memberantas mereka. Karena itu adalah demi keamanan dan keteraman seluruh kaum muslimin. Agar tidak terjadi lagi kekacauan sholat Jumat gara-gara bom mereka agar tidak terjadi kekacauan di jalan kaum muslimin di Tamrin, agar tidak terjadi di pasar-pasar kaum muslimin, tidak terjadi di gedung-gedung kaum muslimin. Teror-teror tadi. Ikhwan fi din, azallah kaum muslimin yang saya Saya heran. Entah setan apa yang memasuki mereka. kau mereka tidak pernah bisa paham disampaikan Allah kalau Rasul tetap tidak paham. Tapi mereka pokoknya kafir. Tapi mereka pokoknya kafir. Dia khutbah dimanapun, ceramah dimanapun, isinya selalu waman lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka tauhid kafir. Apa enggak ada kajian lain Pak Ustadz? Apa enggak ada kajian lain wahai dai yang mengaku pejuang Islam? Kita katakan sekarang dengan pertanyaan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun." Bukankah ada ayat yang lain? "Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul fasiqun." Bukankah ada ayat lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul zalimun"? Bukankah ada tafsir dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini yang kalian selalu bawa di mana-mana? Kata Ibn Abbas itu yang dimaksud kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, zulmun duna zulmin. Artinya kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kedoliman yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi <laughs> apa mau dikata? <laughs> Kebodohan mereka mengalahkan mereka. Bahkan pernah kita sampaikan pada satu orang dari kelompok mereka, bahkan dai mereka tenang ayat ini ada tiga. Berarti bisa saja fasik, bisa boleh, bisa kafir. Apa jawabnya? Iya, emang Allahnya nggak tegas. Wallah, demi Allah, dia ngomong seperti itu di hadapan teman-teman kita saksinya. Katanya Allahnya tidak tegas. Kenapa nggak satu aja kafir selesai? Kenapa ada yang bolim, ada yang fasik? Berarti memang kebangetan bodohnya. Allah dikatakan tidak tegas. Khawarij dulu memprotes Nabi, engkau tidak adil. Sekarang protes Allah, engkau ya Allah tidak tegas. Astagfirullah. Selalu ekstrim, selalu melampaui batas, selalu berlebih. Kalau saja di hati kita punya rahmat, kasih sayang, maka yang dipikirkan adalah bagaimana kaum muslimin bisa selamat. Iya kan? Kalau saja mereka memiliki rahmah, mengikuti Nabiullah, Nabi Rahmah, niscaya mereka berpikir bagaimana umat manusia seluruhnya bisa selamat. Sekarang mereka tidak mau masuk Islam. Mudah-mudahan nanti akan masuk Islam. Mudah-mudahan suatu saat akan masuk Islam. Ini berarti punya rahmat. Bukan berpikir pokoknya tidak boleh ada satu orang kafir pun di sini. Bunuh semua, bantai semua. Apakah itu tujuan dakwah? Saya tanya pada mereka, apakah dakwah ini bertujuan menghabiskan orang kafir? Membunuh hausan mereka sampai tidak tersisa? Atau menasehati mereka supaya masuk Islam? Tentunya yang kedua itu dakwah. Seorang ulama ketika ada jenazah lewat menangis. Dikasih tahu itu kafir dia. Bukan muslim. Justru karena dia kafir saya nangis. Kenapa mau menangis? Padahal dia kafir. Ya ikhwan, bukankah itu berarti kita gagal? Ingin mereka itu mati dalam keadaan muslim. Kami ingin agar mereka itu tidak mati dalam keadaan kafir. Kita ingin agar mereka itu mengenali agama Allah. Tapi ternyata mereka sampai mati kita belum berhasil. Sampai mati kita belum berhasil mengislamkan mereka. Mereka masuk neraka karena dakwah kita gagal. Belum sampai kepada mereka. Belum sampai nasihati mereka. Apakah terpikir di benak mereka mereka para teroris? Apakah terpikir hal itu? Ikhwani fiddin, Allah. Kaum muslimin yang kami cintai. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin. Perkara-perkara yang kita bahas ini bukan perkara ikhtilaf. Dari madhab apapun syafi'i, hambali, ataupun maliki, ataupun hanafi, atau apa saja madhab muslimin. Ahlus sunnah yang masih di dalam koridor sunnah tidak berbeda. Semuanya sama untuk mempertahankan al-jamaah dan sabar di atasnya. Dan jamaah adalah muslimin dan penguasanya. Jamaah adalah kaum muslimin dengan pimpinannya. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka fajir, walaupun walaupun walaupun ma'aqamu fikum salah selama mereka masih menegakkan salat. Alhamdulillah. Hadis-hadisnya sangat jelas. Ayat pun sangat jelas. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan taati ulil amri minkum. Tangan kalian dari muslimin. Bagaimana kalau ternyata ternyata ternyata mereka itu sepertinya kafir, mereka masih salat. Muslim. Bahirnya muslim. Lu tapi jangan-jangan batinnya kafir. Rasulullah SAW tidak membunuh orang yang tadi yang menyatakan i'dil dengan melotot dengan marah yang disebut dalam riwayat munafik mengapa khawatir dikira muslim membunuh muslim maka kalau kita melawan mereka yang terjadi adalah muslimin melawan muslimin akan jadi fitnah akan jadi fitnah seperti fitnah yang terjadi pada ISIS sekarang wallahi mereka betul-betul Seni dalam membunuh. Mengajarkan seni. Membunuh dengan tank, membunuh dengan diledakkan di perahu, membunuh dengan tidur kepalanya, membunuh dengan dibakar seperti kambing guling. Ini ISIS. Dan yang ditembak satu persatu saya dengar sendiri mereka meratap meratap dengan kalimat la ilaha illallah لا إله إلا الله أنا مسلم أنا مسلم لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله mereka bunuh mereka bantai wallahi saya menangis melihatnya dan itu dibanggakan oleh Aman Abdurrahman dalam situsnya video-videonya ditunjukkan dengan bangga inilah mujahidin kadzab wallah pendusta besar Qulna azakumullah kaum muslimin yang saya hormati tersayat hati ini melihat orang yang mengucapkan la ilaha illallah mereka tembak mereka bunuh. Apakah mereka tidak ingat kisah riwayat yang sahihah dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma? Ketika beliau dalam perang akan membunuh orang kafir, ternyata orang kafir yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia berkata, ah paling-paling dia cuma melindungi diri dari pedangku. Bagaimana ketika Rasulullah mendengar? Marah besar kepada Usama. Padahal Usama itu adalah Hibbu Rasulullah. Ibni Hibbi Rasulullah. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Yang paling dicintai adalah Usama Ibn Zaid dikatakan Hibbu Rasulullah. Ibn Hibbi Rasulullah. Tetapi Rasulullah ketika itu marah kepadanya. tahu ba'da maqala la ilaha illallah. tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah kalian membunuhnya dalam keadaan sudah mengatakan la ilaha illallah? Apakah kalian membunuhnya dalam keadaan mengatakan la ilaha illallah? Terus diulang-ulang oleh Nabi. Sampai kata Uzama, sungguh aku ingin aku baru masuk Islam saat ini sehingga aku tidak mengalami yang kemarin. Karena sedihnya, karena takutnya. Ya Rasulullah, dia cuma melindungi diri dari pedangku. Apalah Apakah kau tidak robek perutnya, robek hatinya, lihat dalamnya? Apakah dia menyatakan dari hati atau tidak? Artinya apakah kau tahu apa yang ada dalam hatinya? Betul-betul tidak ada alasan. Betul-betul tidak ada alasan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Usama bin Zaid seorang mukmin saja dengan marahnya Rasulullah mendapatkan manfaat. Dibang kuat-kuat. Maka ketika fitnah terjadi, fitnah pertikaian antara para sahabat dalam perang Siffin, termasuk yang selamat adalah beliau. Setiap diajak di pihak sana, dia tolak. Ajak pihak sini, dia tolak. Apa kata dia? Wallahi masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah. tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Masih terngiang di telingaku. Rasulullah berkata, apakah engkau membunuhnya? Dalam keadaan sudah mengatakan la ilaha illallah. Aku enggak akan mengulanginya. Aku enggak akan ikut kalian. Lihat ikhwan ibn Azab. Selamat. <laughs> Selamat dari fitnah memegang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Tetapi mereka tidak punya rahmat. Mungkin benar orang yang berkata, jangan-jangan benar orang yang berkesimpulan bahwa mereka ini bikinan orang-orang kafir, bentukan orang-orang kafir. Karena yang ada hanya mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Yang ada hanya menjelekan keindahan Islam, Mana yang dengan riwayat-riwayat para sahabat yang begitu baiknya pada tetangganya padahal Yahudi. Apakah mereka tidak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Untuk kalian tabarruhum berbuat baik wa tuqsutu ilaihim dan bersikap adil. Rasulullah SAW berjanji atau membuat perjanjian dengan musyriki kufa dalam perjanjian Hudaybiyah. Apakah dilanggar perjanjian? Tidak dilanggar. Rasulullah mengajarkan perjanjian damai dengan Yahudi di Madinah. Apakah Rasulullah melanggar? Apakah kaum muslimin melanggar? Tidak melanggar. Menjaga perjanjian. Maka kalian wahai kaum muslimin di Indonesia. Ketika ada perjanjian damai. Yang mereka semua antar negara punya perjanjian damai. Apakah kita langgar? Oh itu beda. Apa bedanya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan aufu bil Tepatilah janji-janji kalian semuanya. Maka kafir, ada kafir muahad yang terikat janji. Ada kafir dimmi yang menjadi rakyat yang taat pada penguasa muslim. Ada kafir mustautin, kafir yang minta suaka politik, minta perlindungan di negeri muslimin ada tamu yang semuanya tidak boleh diganggu dan nggak boleh dibunuh.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 Dan juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qatala dhimmiyan, siapa yang membunuh kafir dhimmi yang menjadi rakyat di bawah kekuasaan muslimin dan dia mentaati pemerintahnya, maka lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga." Disebutkan Rahul Bukhari. Kau muslim yang saya hormati. Padahal bau surga bisa tercium dari sekian jarak yang sangat jauh. Wala yazalul muslim fi fushatin min dinih malam yusib daman haraman. Sungguh muslim mukmin akan tetap dalam keadaan baik agamanya. Selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Bahwa seorang muslim fi fathatin min dini, seorang muslim akan tetap dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kalau dia menumpahkan darah yang haram, maka sudah mulai terkoyak agamanya. Darah yang haram pertama darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua orang kafir yang terikat janji. Yang ketiga, seorang kafir yang merupakan rakyat yang taat pada penguasanya, penguasa muslim. Yang ketiga, yang keempat adalah seorang kafir yang minta perlindungan di negeri muslimin. Yang keenam adalah tamu. Apakah tamu negara atau tamu-tamu beberapa orang di negara tersebut? Karena disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan zimmatul muslimina wahidah. Keamanan kaum muslimin, jaminan kaum muslimin itu satu. Sama. Dikatakan yas'a biha adnahum dan bisa diupayakan oleh orang terendah kalian. Barakallahu fikum. Apa maknanya ini hadis? Maknanya kalau seorang menjamin itu tamu saya. Dia orang kafir dari Australia, tamu saya. Jangan diganggu. Maka ini seluruh koin harus ikut menjaga. Harus ikut menjaga. Ada seorang berkata, itu adalah tamu saya, jangan diganggu. Maka seluruh kaum muslimin harus menjaga. Ini makna Yas'a adnahum. Bisa diupayakan oleh orang terendah kalian. Rakyat jelata bisa. Lapor pada penguasanya, wahai bapak penguasa. Tentunya yang membidanginya. Bahwa ini WNA ini adalah tamu saya. Tapi ngomong. Beritahu. Dan dalam keadaan mengikuti prosedur yang benar. Jangan kemudian liar. Tiba-tiba masuk di wilayah dalam keadaan tidak tahu menau pemerintahnya. Emang kamu ini di siapa? Dan kamu bersama siapa? Ada kelanjutan hadisnya yang sungguh sangat mengerikan. Apa kata Nabi selanjutnya? Faman akhfara musliman Fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan siapa yang mempermalukan seorang muslim karena tamunya diganggu, maka dia dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusia ajma'in. La yaqbalu minhu Yaumul qiyamati sarfun wala adl. Enggak diterima lagi taubat ataupun tebusan. Ini mengerikan sekali ancamannya. Ingat, bukan masalah darah orang kafir tadi, tetapi masalah kemuliaan seorang muslim. Sudah menyatakan tenang, aman. Aku yang jamin engkau. Tiba-tiba dibunuh oleh saudaranya. Ah, itu kafir. Maka dia dipermalukan oleh keluarganya di sana. Katanya kamu jamin saudara saya akan aman di sana. Ternyata memang muslim itu tidak memiliki Islam yang dicerca. Ternyata agama Islam gak mengerti perjanjian, gak mengerti amanah, gak mengerti penghormati tamu. Habis ya, agama Allah Subhanahu wa taala gara-gara tadi. Maka ancaman tadi kalau besar seperti itu wajar. Rasulullah SAW menyatakan siapa yang mempermalukan seorang muslim, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Itu tamu rakyat. Bagaimana kalau tamu negara? Lebih-lebih lagi. Kamu mempermalukan sebuah negara kamu mempermalukan sebuah negara muslimin. Ketika mempersilahkan, silahkan. Kami akan jaga keamanan kalian di sini. Ternyata sampai di sini diganggu, diteror, bahkan ada korban dari mereka. Maka ini yukfir. mempermalukan kaum muslimin, akan mempermalukan penguasa muslimin, mempermalukan negara kaum muslimin. Maka tentunya kata Nabi alaihi la'natullah atasnya laknat Allah dan para malaikatnya dan nasi ajma'in. Ada kisah seorang Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu taala anha. Semoga Allah meridainya. Ummu Hani binti Abi Talib. Berarti saudaranya siapa? Saudaranya Ali bin Abi Talib. Memiliki tamu dari orang kafir. Dan kemudian dia berikan jaminan, keamanan. Aku menjamin dia, perempuan padahal. Bisa memberikan jaminan keamanan. Ya Rasulullah, aku menjamin si fulan dengan keamanan. Dia akan datang ke rumahku. Tetapi fulan, maksudnya saudaranya, Ali bin Abi mengancamku, katanya akan membunuh tamuku. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya ummahani, Aku menjamin orang yang kau jamin. Aku menjamin orang yang kau jamin. Dan sungguh jaminan kaum muslimin ini satu. Kalau yang satu menjamin, yang lain harus menjamin. Kalau yang satu memberikan keamanan, harus menjaga keamanan. Masya Allah. Maka teruslah apa ucapan tadi. Siapa yang mempermalukan seorang muslim, maka atasnya lanat Allah Subhanahu dan malaikatnya dan nasi ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Ciri berikutnya disebutkan dalam hadis ini. Ciri-ciri khawarij. Rasulullah gambarkan mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang hudasaul asna, Sufahaul ahlam. Muda-muda umurnya. Dangkal-dangkal ilmunya. Subhanallah. Kita lihat kenyataan yang terjadi. Yang mati meledakkan diri umurnya 17 tahun, 18 tahun. Paling tinggi 20 tahun, 21 tahun. Padahal Rasulullah SAW berdakwah diutus menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Baru dianggap mapan dewasa, diangkat sebagai Rasul. Ini anak-anak muda dengan semangatnya. Memang ada saja kekecualian pemuda-pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ashabul Kahfi. Demikian pula disebutkan Ibnu Abbas sebagai fatal kahul. Lahu lisanun saul. Pemuda yang cerdas. Ucapannya tepat ila akhirnya. Tetapi keumuman remaja keumuman pemuda mereka lebih mengutamakan emosi daripada pikiran. Istilahnya belum dewasa. Begitu tersinggung marah, sudah kita bakar saja, kita serang saja. Itu anak muda. Adapun orang tua sebentar. Kalau engkau melawan nanti akibatnya ini. Nanti akibatnya ini, akibatnya ini dan ini. Semuanya jelek. Dihitung dulu. Lihat, berpikir dulu. Itu orang dewasa. Mengapa demikian? Karena mereka di samping ilmunya sudah memadai, juga sudah berpengalaman. Sudah pernah kayak gini terjadi di masa saya muda dulu. Akibatnya jelek. Nggak baik. Ini orang-orang tua punya ilmu, punya pengalaman. Tetapi anak-anak muda berpikiran dangkal. Semangat, semangat, semangat. Ilmu tidak ada. Pengalaman pun tidak ada. Dikira dia akan menjadi seorang pahlawan hebat. Pejuang yang dikenang sepanjang masa. Ternyata apa jadinya? Wallah, dikecam sepanjang masa. Belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah. Khutbah salat Jumat kacau. Sampai bubar kecuali saat itu. Berarti orang tadi berjasa? Tidak, bukan berjasa. Bukan dikenang dengan kebaikan, dikenang dengan kejahatannya yang mengerikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang Pernah suatu saat Abu Ghalib tabi'i mengantar seorang sahabat yang sudah tua yang bernama Abu Umamah Al-Bahili memasuki masjid Damaskus. Di masjid Damaskus sudah ada kepala khawarij yang dipenggal dan dijajarkan di tangga masjid. Abu Umama melihat kepala-kepala tadi. Masuk ke masjid, salat. Setelah salat dua rakaat, beliau keluar. Melihat kepala-kepala tadi dan menangis. Keluar air mata. Maka Abu Ghalib tadi bertanya, Ya Aba Umamah, Mengapa engkau menangis? Kata Abu Umamah, lihat. Kamu gak lihat bangkai-bangkai ini? Syarrul qatla tahta adimis sama. Sungguh ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Terkejut Abu Ghalib. Dikira nangis itu karena kasihan. Dikira menangis karena kasihan pada kepala-kepala tadi, bangkai-bangkai tadi. Ternyata justru mencercanya ini adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kata Abu Ghalib, tapi kenapa engkau menangis? Kenapa engkau melinangkan air mata? Iya, aku menangis karena aku sedih. Bagaimana syaitan bisa menyesatkan mereka sampai seperti ini, sampai menjadi syarrul qatla tahta adimis sama. Apakah engkau pernah membaca Al-Quran? Apakah engkau hafal Al-Quran? Iya. Aku hafal Al-Quran. Baca ayat ini. Dibaca. Oleh Abu Ghalib. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله Tahu kamu siapa mereka? Dibacakan ayatnya. Ucapan Allah SWT bahwa Allah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat induk kitab. Adapun mutasyabihat yang samar-samar. Adapun orang yang fi qulubihin zail, yang dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mencari ayat-ayat yang samar-samar, ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili, untuk cari fitnah dan cari tawilnya. Tahu kamu siapa mereka? Yang cari fitnah dan cari takwil. Humul khawarij. Kata Abu Mamah al-Bahili. Humul khawarij. Yani yang bangkai-bangkainya tadi kepala-kepalanya ada di sana. Humul khawarij. Mereka adalah khawarij. Inna Bani Israel. Sungguhnya Bani Israel berpecah. Dari 73 golongan. Dan sepuluhum finnar illa wahidah. Kemudian dibacakan oleh beliau ayat Allah Subhanahu wa taala Yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam tahu kalian siapa mereka yang wajah-wajah menjadi putih adalah wajah-wajah ahlus sunnah Sedangkan wajah-wajah yang gelap adalah wajah-wajah kelompok sesat. Termasuk khawarij di dalamnya. Abu Ghalib bertanya, apakah engkau mengatakan seperti itu dari dirimu sendiri atau dari Rasulullah SAW? Kata Abu Umama, kalau aku katakan dari diriku sendiri, idan ana lajeri. Kalau gitu aku terlalu lancang, terlalu berani. Aku mendengarkannya dari Rasulullah bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, disebutkan sampai tujuh kali. Rasulullah taala anhu. Artinya beliau sering mendengar tentang akan muncul khawarij seperti ini seperti ini dan dikatakan syarrul qatla tahta adimis sama. Aqul, saya katakan, apakah ada kelompok-kelompok sesat yang sampai dikatakan sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit? Apa ada? Selain khawarij, Menunjukkan apa? Menunjukkan kelompok yang satu ini kelompok yang paling mengerikan. Wahai kaum muslimin, hendaklah kita saling dukung, saling bantu membantu untuk mendanggulangi terorisme dan kelompok teroris, kelompok sempalan dengan nasihat, dengan peringatan, dengan pemberitahuan, dengan penyuluhan, dengan pengajian. Karena ini aliran yang sangat-sangat berbahaya. Aliran yang sungguh dikatakan dengan kalimat yang mengerikan. Syarrul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai bawah naungan langit. Kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Qulidina azakumullah. Betapa mengerikannya ucapan Rasulullah SAW. Sampai dikatakan anjing-anjing neraka. Sampai dikatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Maka jangan anggap remeh masalah ini. Jangan kita anggap remeh masalah kesesatan khawarij. Apakah khawarij yang dulu atau khawarij gaya baru? Sama saja. Kalau pemikirannya mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Menghalalkan pemberontakan. Menghalalkan untuk memerangi penguasa. Maka cukup. Ya. Membuktikan kalau dia khawarij. Ya. Nama-nama itu Barakallahu fikum Yang penting adalah isinya. Adapun nama, mereka menghalalkan khamr yusammunaha bighairi ismi. Menamakannya dengan nama lain. Mereka menghalalkan riba. Yusammunaha bighairi ismi. Menamakannya dengan nama lain. Sama demikian pula terorisme, khurujal al-hukam, menghalalkan darah kaum muslimin, Kesesatan Khawarij mereka yusammunahu ubi ismih. Mereka menamakannya dengan nama-nama lain. Nama-nama yang mencolok, yang seakan-akan hebat. Pembela agama, pembela din, pembela tauhid, ansar tauhid, ansar sunnah, ansar kada. Qul inna azakumullah hadza ism. Lihat isinya. Kalau mengajarkan yang seperti ini, maka dia teroris. Maka dia radikalis dan ini bukan dari ajaran kaum muslimin. Menyelewengkan ayat-ayat tadi kepada makna lain. Yang disebutkan oleh Abu Umamah al-Bahili. Alladzina fi qulubihim zaik. Yang di hatinya ada penyakit. Cari ayat-ayat mutasyabihat ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Mencari fitnah dan cari ta'wilnya Kasihan orang-orang awam Kasihan orang-orang bodoh dari kaum muslimin. Kayaknya benar real. Iya bahwa ayat mutasyabihat. Kemudian diselewengkan maknanya. Kemudian serampangan, sembarangan. Ayat itu dibaca oleh para ulama kibar di seluruh dunia. Kenapa nggak tanyakan pada mereka? Para ahli tafsir, para pakar-pakar fikih, para pakar-pakar makna-makna usul, usul din, usul fikih, usul tafsir, banyak para ulama. Apa maknanya dan bagaimana keadaan kita di negeri Indonesia? Tanyakan. Alhamdulillah, semuanya sepakat tidak berbeda. Selama mereka masih menegakkan salat, kalian sabar bersama para penguasa. Kalian sabar bersama mereka. Ini khulina azakumullah yang kita dapati dari Rasulullah SAW. Untuk kita sabar bersama penguasa dan kekurangan-kekurangannya kita nasihati mereka kita saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam hak, dalam kebenaran, dan kita saling bantu membantu, saling tolong menolong dalam menjaga ketentraman negeri ini, dalam menjaga keamanan negeri ini, dalam keadaan kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan akhlak kita yang baik, dengan dakwah yang penuh rahmat, mereka akan tertarik kepada agama Allah dan saya katakan seperti ini dan saya pilih kajian seperti ini dan juga panitia memilih kajian seperti ini agar jangan disalahpahami bahwa apa yang mereka dakwakan bukan ajaran Islam. Apa yang didakwakan oleh para teroris bukan ajaran sunnah, bukan ajaran ahlus sunnah, bukan ajaran Islam. Apa yang dibawa oleh ISIS bukan ajaran dari agama Allah subhanahu wa oleh sekian para ulama di seluruh dunia. Mengomentari mereka bahwa mereka bukan mengajarkan ajaran Islam ajaran sesat khawarij. Semoga Allah menyelamatkan kita dan muslimin di Indonesia ini dan seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita dan pada seluruh kaum muslimin agar Allah menyatukan kita dan seluruh kaum muslimin di atas kitab was sunnah, di atas manhaj salafus saleh, di atas prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin. Semoga Allah memperbaiki kita dan penguasa kita. Semoga Allahumma yusallih ulata umurina dan memperbaiki kita seluruhnya agar kita menjadi lebih baik, lebih baik dalam agama dan juga lebih tentram dalam keduniaannya. Rasulullah taufik wal afiyah wa nasul hidayah wa rahmah wal afu minkum. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.